Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yarda Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin Para hadirin sekalian dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di sore hari ini walaupun diwarnai dengan rintik hujan Allah masih memberikan kepada kita hidayah dan pertolongan bisa mengalahkan segenap keinginan jiwa kita untuk kita tundukkan bersama-sama duduk di majelis ilmu ini <clears throat> Maka kita berdoa kepada Allah semoga duduknya kita di sore hari ini betul-betul akan menjadi sebab Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Meningkatkan keimanan kita dan mengokohkan kaki-kaki kita di dalam berpijak di atas agama Islam yang benar ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari ini kita akan sedikit mempelajari tentang permasalahan wudhu. Maka kita akan mengambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Umdatul Ahkam hadis yang kedua. Beliau menyatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Hadis datang an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoi beliau. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu Allah tidaklah menerima Sholat ahadikum. Solat salah seorang di antara kalian. Ida ahdasa apabila dia berhadas. Hatta yatawabda Sampai dengan dia mau berwudu kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 135. Dan juga diriwayatkan pula dalam hadis nomor 6954. Hadis ini hadis yang sahih. Datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menerangkan bahwasanya Rasulullah saw alaihi wasallam bersabda Allah tidaklah menerima solat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sehingga dia mau berwudu kembali untuk menghilangkan hadasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapakah beliau Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Diperselisihkan tentang nama beliau namun yang masyhur di kalangan para ulama nama beliau adalah Abdurrahman Ibnu Sakhr Ad-Dausi dari kaum Daus yang in, eh, pokoknya itu ada usulnya ada di negeri Yaman di wilayah Sana'a Abu Hurairah Abdurrahman Ibnu Sakhrin Ad-Dausi Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih dari seribu sekian hadis, ribuan hadis diriwayatkan oleh beliau. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya kita membuang hadis Abi Hurairah, maka hampir sepertiga ajaran agama Islam ini hilang karena saking banyaknya hadis yang diriwayatkan dari beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam itu sudah hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Artinya dalam artian beliau bukanlah sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Namun beliau masuk Islam kila dikatakan adalah pada tahun Barakallahu fikum 6 Hijriah. Jadi hampir 4 tahun beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hampir 4 tahun. Walaupun 4 tahun yang beliau bertemu dengan Nabi, namun ternyata beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebabnya kira-kira kayak apa ya? Di samping karena kecerdasan Abu Hurairah, juga karena kesabaran dan ketekunan beliau. Senantiasa mengiringi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau mengatakan jelas tuh. Indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Aku zamah berkomitmen tekad badai terus duduk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyinauni ilmu yang datang dari Nabi. Alamil ibatni sesuai dengan keadaan apapun perutku. Apakah bisa makan ataukah tidak? Inilah kesabaran Abu Hurairah. Bukanlah mencari ilmu untuk mencari dunia. Pernah suatu hari kata beliau, beliau merasa kelaparan. Hingga akhirnya beliau berguling-guling karena saking sakit perutnya. Hampir-hampir orang menyatakan Abu Hurairah ini gila. Karena kalau orang sudah lapar, ya kayak ngelantur ngomongnya demikian. Maka Abu Hurairah datang kepada sahabat mengatakan begini namun tidak tanggap. Kalau Abu Hurairah ini orang yang kelaparan. Pindah lagi ke yang lain demikian sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanggap diberilah makan Abu Hurairah. Naam, barakallahu fikum. Dan diceritakan pula dalam kisah perjalanan beliau di dalam belajar menunjukkan kesabaran beliau radhiyallahu anhu Suatu hari beliau sudah sangat kelaparan. Bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Nabi didatangkan dengan satu jeligen daripada susu. Daripada su susu, masya Allah. Nabi menuang. Abu Hurairah pegang gelas, ya, dituang sama Nabi. Senang buatan kinten-kinten. Masya Allah, mau disuruh minum susu. Ternyata setelah penuh Abu Hurairah kasihkan fulan. Terus majelis tersebut. Kasihkan fulan, kasihkan fulan, kasihkan fulan. Pun telas. Orang yang hadir entong. Tinggal Abu Hurairah yang belum minum sama Nabi SAW. Dijok oleh Nabi. Cur. Tinggal siapa yang minum? Berarti kalau sudah semua tinggal siapa? Abu Hurairah. Ternyata Nabi sini aku minum. Masya Allah. Sabar nggih Abu Hurairah nggih. <laughs> Setelah itu barakallahu fikum Nabi tuangkan. Syrob ya Abu Hurairah, sekarang minum kau Lihatlah mendapatkan barokah bekas mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Abu Hurairah dengan kesabaran. Karena tabarruk meminum, mencari barokah dengan bekasnya manusia ini hanya khusus kepada Nabi. Kepada selain Nabi tidak boleh. Saya kepengen berkait orang tua saya. Ini tidak boleh. Bahkan berkah para wali juga tidak boleh. Kenapa? Karena hal yang seperti ini bisa mengarahkan kepada pengagungan kepada selain Allah. Adapun Nabi memang Allah jadikan diri beliau dan apa yang munculnya dari beliau adalah barokah. Nah, jadi khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Nabi demikian. Ini kisah Abu Hurairah panjang. Nah, mendapatkan keutamaan. Suatu hari Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, kenapa aku mudah cepat hap, ah, cepat hafal tapi cepat hilang ya? Bagaimana do Nabi kalau supaya tidak hilang? Maka Nabi memerintahkan menggelarkan bagi beliau rida, selendang atau semacam jaket selimut. Nah, duduklah engkau di sini insya Allah tidak akan lupa. Maka dilakukan oleh Abu Hurairah dan duduk di atasnya dengan bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kembali lagi berkah karena bekasnya Nabi. Kalau kita ah aku mau duduk di jaket lah jaket saya bukan demikian atau duduk di ustadznya pejaketnya jaketnya mana saya duduki tidak demikian. Eh? karena khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga beliau walaupun sekitar kurang lebih empat tahun duduk bersama Nabi, namun beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara sahabat-sahabat yang lainnya yang lebih dahulu, nah sehingga berarti nekatos niku ampun izin lah tembe-tembe ngaji sing pokok niku ikhlas, serius, temenanan, telaten lan sabar. Nggih. lan ingatan para barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada suatu hal yang mungkin kita mau memetik faedah dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu beliau memiliki seorang ibu yang sangat beliau hormati. Namun ternyata ibunya belum mau masuk Islam. Bahkan sampai-sampai suatu hari menyakiti hati Abu Hurairah karena mencela diri dan agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mencela Nabi. Namun Abu Hurairah tidak terus membantah di hadapan ibunya karena anak yang berbakti. Maka beliau datang ke Rasulullah dengan kesedihan. Meminta kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Uda'u li Abi Hurairah wa ummihi wa ummahu wa ummihi bil hidayah. Atau uda'u li ummi Abi Hurairah bil hidayah. Ya Rasulullah, monggo tolong doakan ibunya Abu Hurairah supaya mendapatkan hidayah masuk Islam. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah untuk ibunya Abu Hurairah. Yang tadinya memusuhi, yang tadinya menentang bahkan menyakiti. Maka Rasulullah berdoa, akhirnya Abu Hurairah pulang. Pulang dan pulang dalam keadaan dilarang masuk oleh ibunya. Terdengar gemericik air tidak boleh masuk. Tunggu nanti kau di luar saja. Sudah. Tadinya marah-marah, ditinggal pergi, sudah pulang nggak boleh mah masuk. Gimana ini? Bingung. Setelah itu dibuka pintunya, silakan masuk. Tanpa diminta, tanpa diperintah, ya Abu Hurairah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Beliau sedang mandi, ingin membersihkan diri. Hingga akhirnya beliau bersyahadat masuk Islam. Berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan hal yang mengharukan seperti ini, Abu Hurairah menangis, terharu dan lari kepada Nabi. Kembali lagi kepada Nabi, Ya Rasulullah, doakanlah Abu Hurairah dan uminya dan ibunya Abu Hurairah dan jadikanlah mereka orang-orang yang dicintai oleh muslimin. Nah, dan Nabi pun mendoakan dan ternyata Abu Hurairah dengan didoakan Nabi terkabul. Abu Hurairah merupakan sahabat yang dicintai oleh umat Islam. Karena jasa beliau besar. Jasa beliau besar. Sehingga tidaklah ada orang yang mencela Abu Hurairah. Melainkan orang tersebut ingin mengajak supaya muslimin benci kepada Islam. Nah, tidaklah seorang yang mereka itu mengajak muslimin untuk benci kepada Abu Hurairah kecuali dia ingin menjadikan muslimin menghilangkan syariat tuntunan agama. Karena kalau sudah benci kepada seorang, apa yang dikatakan mesti akan dibuang. Kan demikian, nggih? Nah, ini demikian. Lain ini ma'asyiral muslimin rahimani wa Abu Hurairah. Beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis yang ada pada kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum." Allah tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa apabila dia telah berhadas hatta yatawaddoa sehingga dia mau ber, berwudu. Maka makna hadis ini diterangkan Syekh Al-Bassam rahimahullah Asyari'ul Hakim Allah yang maha bijaksana Arsyada man arada solata memberikan bimbingan kepada orang yang mau melakukan solat. Alla yadkhula fiha agar supaya dia tidak masuk ke dalam amalan solat tersebut illa ala halin hasanah wa hayatin jamilah. Nah, kecuali dalam keadaan yang baik dan tingkah yang bagus. Lianna hasilatul wasiqah baina rabbi wa abdihi. Dikarenakan salat merupakan penghubung tali penghubung yang sangat kuat antara hamba dengan Robnya. Seorang kalau ingin berhubungan dengan Allah, maka caranya sholat. Tentunya dengan sholat yang masyru, yang disyariatkan. Dan demikian pula sholat, hiyattariku ila munajatihi. Merupakan jalan untuk meminta keselamatan kepada Allah. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akrobu mayakunu al abdu min robbihi wahwa sajid, faksiru fiha doa. Keadaan seorang hamba paling dekatnya dengan Robnya Allah Subhanahu Wa Taala yaitu tatkala dia sedang bersujud. Sujud niku kapan? Teng pundi panggonanipun? Teng Nggih, maksude sek nalika kita duwe amalan nopo sujud? Amalan salat. Nggih. Puasa mboten sujud. Nggih. Sedekah nggih mboten sujud. Bayar zakat mboten sujud. Namun ketika salat, sehingga di sini kata Rasulullah keadaan hamba yang paling dekatnya dengan Allah tatkala dia dalam keadaan sujud. Dan sujud ketika saat faksiru fiha doa maka perbanyaklah untuk kalian berdoa ketika su sujud. Sehingga di sini tatkala salat merupakan tali penghubung yang paling kuat. Tatkala salat merupakan barakallahu fikum tempat jalan untuk kita munajat meminta keselamatan kepada Allah. Maka lidza amarahu bil wudu oleh karena itu Allah memerintahkan seorang untuk berwudu apabila mau sholat. Watoharo fiha dan supaya bersuci dalam sholat. Nam. wakbarohu an annaha mardudatun ghairu bi ghairi dhalik. Dan Allah mengkhabarkan bahwasannya Allah tidak menerima sholat seorang tanpa toharoh. Tanpa toha, toharoh. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kita mengetahui kedudukan toharoh di dalam syariat ini. Yang mana dari hadis ini kita mengambil faedah bahwasanya toharoh merupakan syarat sah, syarat diterimanya sholat. Syarat sahnya sholat kalau dia melakukannya dengan toharoh. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, la yakbalullahu solatan bi ghairi tuhur. Allah tidak akan menerima satu solat apapun tanpa bertoharoh. Tanpa bertoh, bertoharoh. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah itu toharoh? Toharoh niku nopo? Bersuci nggih. Bersuci. Nah, marilah kita mengetahui tentang definisi toharoh. Maka diterangkan at tu sing jenenging toharoh lugotan secara bahasa adalah an-nadhafatu wan-nazahah yaitu bersih lagi suci. Toharoh itu bersih dan su suci. Itu namanya toharoh secara bahasa. Adapun dalam pengertian syariat toharoh adalah ada dua. Toharoh di dalam Islam ada dua. Toharotun maknawiyatun dan toharotun hissiyatun. Yang pertama toharotun maknawiyah. Apa itu toharoh maknawiyah? Wahiyat toharotul kolbi. Yaitu suci dan bersihnya hati ini. Hati seorang hamba. Min syirkin. Wa bida'in. Wal ma'asi. Wal kibri wa ghairi dhalika min amradil kulub. Yaitu bersihnya hati seseorang dari perbuatan syirik dari perbuatan penyimpangan di dalam ibadah, dari perbuatan maksiat hati yang mengatur, menginginkan, mendorong, dan dari sifat sombong serta segala sesuatu penyakit hati. Bersih. Jenenging wong atining su, suci. Yang senantiasa ikhlas mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang hatinya suci, maknanya orang yang bisa ikhlas. Karena yang namanya kotor itu menghilangkan keikhlasan. Kalau orang yang ikhlas, mesti lisannya baik karena mencari keriduan Allah. Orang yang ikhlas membuahkan perbuatan yang baik pula. Nah, ini ma'asyirul muslimin rahimani warahimullah Toharohati. toharoh hati. Dan toharoh jenis ini, ini adalah pokok. Inilah po pokok. Seorang mau suci kayak apapun badannya, bahkan mengamalkan amalan apapun kalau ternyata hatinya kotor dengan perbuatan syirik. Nah, maka apa diterima atau tidak amalannya? Tidak diterima. Nah, Sholat contohnya Allah berfirman fawailulil musallin Alladzinahum an salatihim sahun. Alladzinahum yuraun. Celaka neraka wail bagi orang yang sholat. Yaitu mereka orang yang sholat yang lalai dari kewajiban-kewajiban sholat dan waktunya. Dan mereka merekalah orang-orang yang ria hatinya menginginkan pujian dari manusia. Berarti mboten ih ikhlas. Lah inilah ketika hati tidak ikhlas, akhirnya berarti kotor tidak suci hatinya. Lah amalannya besar apapun dan baik kayak apapun dilihat tetap menjadi ditolak. Sehingga lebih penting. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Toharoh maknawiyah ini dibahas secara lebih terperinci dalam kitab-kitab akidah. Kitab-kitab akidah. Jadi kalau orang ingin baik amalannya, maka belajarlah dan perhatianlah dengan perkara akidah. Nah, ini demikian. Dan perkara akidah ini pula yang paling dihalangi oleh setan. Kalau orang mau belajar akidah, gangguannya banyak. Ilmu akidah itu banyak gangguannya. Berbeda dengan ilmu yang lainnya, walaupun banyak halangan-halangan namun lebih berat belajar ilmu akidah dari sisi was was satu syaiton. Bisikan-bisikan was-was syaiton. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, dari macam toharoh adalah toharotun hisiyatun. Toharoh hisiyah. Apa maksud toharoh hisiyah? Wahia toharotul badani. Yaitu toharohnya badan. Bersih dan sucinya badan. Maknanya apa? Maknanya adalah wahia raf'ul hadasi wa izalatun najasi. Maknanya yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan atau membuang najis. Itu yang namanya toharoh badan. Nah, toharoh badan adalah toharoh hissiyah yaitu maknanya mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dan inilah yang menjadi sub pembahasan dalam bidang ilmu fikih. Toharoh hissiyah. Toharoh his, hissiyah. Nah, namun toharoh hissiyah tersebut akan bermanfaat kalau didasari dengan toharoh maknawiyah. Nah, tahu sudah. Orang toharoh hisiyahnya bagus, namun maknawiyahnya rusak dengan ria, dengan syirik, dengan penyimpangan dan seterusnya, maka yang ini pun akan menjadi terkikis atau bahkan menjadi hilang seluruhnya. Eh. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menerima solat salah seorang di antara kalian apabila telah berhadas sampai dengan berwudu. Berarti yang dimaksud dalam hadis ini adalah toharoh hissiyah. Nah, toharoh hissiyah. Kalau orang tersebut berhadas, maka harus bersuci. Wudhu termasuk salah satu cara bertoharoh. Hadas. Apakah itu hadas? Toharoh tadi dikatakan roful hadas wa izalatun najas. Mengangkat hadas dan menghilangkan nah, najis. Nopo niku hadas, nopo niku najis. Maka hadas diterangkan oleh para ulama bukanlah najis. Bukanlah nah, najis. Hadas huwa wasfun qaimun bil badan. Yang namanya hadas adalah wasfun qaimun bil badan. Yaitu sifat yang melekat pada badan. Sifat yang ada pada badan seseorang. Bukan wujud, tapi sifat. Yang ada pada badan seseorang yamnauhu minas sholati. wa ma fihi toharoh yang menghalangi orang tersebut untuk melakukan sholat atau melakukan amalan yang disyaratkan padanya toharoh. Nah barakallahu fikum. Yang namanya hadas adalah sifat yang ada pada badan seseorang sehingga ketika dia memiliki sifat tersebut tidak boleh melakukan amalan sholat atau amalan yang disyaratkan padanya toharoh. Seperti toaf menurut sebagian ulama ataupun juga memegang mushaf Al-Quran. Nah, ini harus suci yang demikian. ya kalau masih terkena hadas adalah kena sifat, maka dia itu tidak boleh sholat, tidak boleh memegang mushaf Al-Quran, tidak boleh toh, tawaf. Menurut sebagian madhab. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini hadas. Kalau najis, najis adalah ainun mustakzarun. Amar syari'u bitanzihihi atau tamdifihi atau taghsilihi. Bahwasanya yang namanya najis adalah ainun mustakzarun yaitu bentuk yang menjijikan. Bentuk sesuatu yang kotor menjijikan. Amaro syari'u yang syariat ini memerintahkan supaya kita membersihkan darinya. Atau mencucinya atau mensucikan dari hal tersebut. Jadi bedanya kalau najis adalah wujudnya ada. Ainun wujudnya ada. Yang syariat ini memerintahkan kita untuk membersihkannya dengan cara dicuci atau mencucikannya itu demikian. Supaya faham contohnya orang yang sudah seni sudah buang air kecil maka air seni namanya apa? Najis. Lah orang itu namanya apa? Orang yang terkena hadas. Bukan terkena najis. Najisnya kan sudah hilang, ya. Oh, jenengan sudah buang air kecil walaupun sudah istinja tetap jenengan orang yang kena najis, bukan kena najis, namun orang yang berhadas. Artinya jenengan punya sifat. Ada bentuknya enggak sifatnya? Enggak ada, ya. Karena bentuk tadi najis sudah hilang. Nah, nah hadas di sini adalah sifat. Adalah sih sifat. Seperti orang sampun bucal, ya. Biar Biarhamukallah. Buang air besar, Berarti tinja ini namanya apa? Najis. Orangnya yang sudah BAB ini namanya apa? Terkena hadas, bukan terkena najis, ya. Nah, itu bedanya. Bedanya hadas dengan nah, najis. Difahami tuh mriki? Nggih. Jadi oh, lah sekarang Rasulullah SAW mengatakan, Allah tidaklah akan menerima Sholatnya orang yang berhadas terkena ha hadas. Sehingga dia berwudu. Hadas ini Abu Hurairah ketika ditanya tentang hadis ini. Wamal hadasu ya Abahuir. Apakah hadas itu wahai Abu Hurairah? Qala al-fusa wa Beliau mengatakan yaitu al-fusa wa buang angin. Kentut, fusa yang tidak berbunyi, atau zurat yang ada bunyinya. Nah ini namanya bagian dari kalau orang sudah buang itu namanya terkena hadas. Karena tidak ada sih bentuknya nggak ada ya. Namun orangnya terkena sifat terkena hadas. Nah, dan hadas di sini difahami ya. Hadas di sini ada dua. Hadas diterangkan para ulama Wal hadasu kisman. Hadas ada dua macam. Hadasun asgharu wa hadasun akbaru. Hadas besar dan hadas kecil. Eh. Kalau najis ada tiga. Kalau hadas ada dua. Hadas besar adalah hadas dan besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang tidak bisa disucikan kecuali dengan mandi. Cara bersucinya dengan man, mandi. Seperti apa? Misal janabah, seperti terkena junub. Tiang junub, ini namanya terkena hadas besar. Orang junub sholat, belum mandi, walaupun sudah berwudu, tidak sah. Tidak sah sholatnya. Ya. Ini demikian atau al haid wan nifas yaitu haid wanita haid dan nifas. Darah haidnya namanya najis. Wanita yang sedang haid namanya terkena hadas besar. enam nah ini demikian, terkena hadas besar. Nah ini tadi. Mereka tidak bisa disucikan kecuali dengan mandi. Nah, adapun yang kedua hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang rufi'a bil wudu yang bisa diangkat dengan wudu. Sekedar wudu saja. Misal seperti orang yang hadasun minal baul awil ghaid awil fusa'i waddurat. Nah, seperti orang yang dia itu terkena hadas karena sampun buang air seni. Ya, atau sudah BAB, buang tinja, ataupun sudah keluar angin, bunyi ataupun tidak bunyi. Eh, ini namanya berhadas. Hadas apa hadas? Kecil. Bisa diangkat dengan apa? Dengan berwudu. Dengan berwudu. Au atau juga termasuk padanya khurujul madhi wal wadi. Dengan sebab keluarnya air madhi atau wadi. Niki nanti akan datang pembahasan dalam berikutnya. Eh, Nek bingung niki nanti akan datang dalam pembahasan beri, berikutnya tentang bab najis. Bab nah, najis. Sekarang kita memahami tentang hak hadas. Jadi yang namanya hadas, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ada berapa? Ada dua. Hadas adalah ada dua. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar bisa diangkat dengan mandi. Hadas kecil diangkat dengan wudhu. Nah, hadas besar adalah seperti janabah, orang yang terkena junub, orang yang wanita haid ataupun wanita nih, nifas. Ini semua adalah hadas besar. Sehingga kalau seorang wanita misalnya terkena haid, sudah berhenti bersih, kok belum mandi, namanya belum suci. Namanya belum suci. Sehingga bagaimana? Nuwun sewu. Bapaknya sabar dulu karena belum mandi. Walaupun sudah berhenti. Ini demikian. Karena belum suci. Ya. Demikian juga kalau seandainya dia berwudu maka tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena hadas besar diangkatnya dengan mandi wajib dan akan datang tentang tata caranya. Eh. Yang kedua, hadas kecil. Hadas kecil ini terangkat dengan wudhu. Apa itu? Hadasun minal baul sebab karena seni ataupun juga buang air besar ataupun juga karena kentut. Termasuk daripadanya adalah karena keluar mati dan wati. Yang dimana pembahasan mati dan wati, kalau masih belum memahami nanti akan datang pembahasan dalam bab nah, najis. Ini dalam bab nah, najis. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nadas kecil ini bisa diangkat dengan wudu. Dengan wudu. Rasulullah saw Alaihi Wasallam mengatakan, La yaqbalullahu sholata ahadikum. Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian. Iza ahdasa hatta yatawadda. Apabila dia terkena hadas sehingga napa? berwudu. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasannya anna sholatal muhdis la tuqbal Sholatnya orang yang terkena hadas tidaklah akan diterima. Hatta yatatoharu minal hadasainil akbari wal ashori. Sehingga dia bersuci dari dua hadas di atas. Hadas besar dan hadas kecil. Nah. Walaupun lupa tidak sah, walaupun lupa tidak sah. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa Orang yang terkena hadas Terkait dengan ibadah sholat ada empat keadaan. Yang pertama, kalau orang tersebut mengetahui dia terkena hadas. Kemudian sholat tanpa berwudu, tanpa bersuci. Kalau karena sengaja, karena sengaja dan tahu hukumnya, maka orang tersebut terancam dengan kekufuran. terancam dengan keku, kekufuran. Jenenge talaub bil ibadah. Dolanan karo iba, ibadah. Ibadah kok nggo dola, dolanan. Artinya demikian. Nah ini karena sudah tahu syarat sahnya sholat toharoh, dia hadas sengaja sholat tanpa bersuci. Jadi kalau ada orang di sana katanya tingkatannya setinggi apapun kok sholat tanpa berwudu, dan dia karena hadas tidak mau mengangkat hadasnya, maka di sini dia terancam dengan keku, kekufuran. Beda kalau dia belum berhadas, tidak berwudu, maka tidak mengapa karena masih su, suci. Ini difahami ini. Nah, ini tadi. Yang kedua, orang tersebut terkena hadas dan dia tahu sebelum melakukan sholat. Namun orang tersebut, barokallahu fikum, dia karena bodoh. Karena boh? bodoh. Karena bodoh tidak tahu. Taunya sholat langsung Allah Akbar tanpa bersuci. Taunya rubuh-rubuh gedang saja. Maka yang seperti ini dia melakukan dosa. Melakukan dosa. Eh, namun tidak terancam dengan karena lupa atau karena bodoh tadi. Bodoh atau karena lu, lupa. Lupa. Kadangkala lupa. Misalnya dia terkena hadas lupa saking gugupe, masya Allah wis komat kalian belayu, ya. Perasaan sudah berwudu, padahal setelah itu ingat, masya Allah saya lupa belum berwu berwudu. Okay. Maka yang seperti ini dia tidak berdosa, namun dia dimaafkan karena bodoh, ya. Karena bodoh, namun sholatnya tidak sah. Tetap sholatnya tidak tidak sah apapun keadaannya, kalau dia berhadas, sholatnya tidak sah. Dia ambali-mali. Nah, yang ketiga, keadaan kalau orang tersebut terkena hadas. Baik karena lupa atau tahu, ya lupa ingatnya fi asna'is sholat, di tengah-tengah sholat. Sholat, tiba-tiba bocor. Nah, yakin sudah. Atau Sholat Allahu Akbar, sudah baca, sudah satu rakaat tiba-tiba kemutan. Astagfirullahaladzim, belum mandi. Ya, misalkan kadang wonten wonten ada seperti ini. Apa kewajiban dia? Maka bagi dia wajib menggugurkan sholatnya. Bersuci kemudian meneruskan sholat. Atau mengulangi sholat dia kembali. Nah, lainnya walaupun di luar waktu. Walaupun di luar wak waktu. Contoh misalipun subuh wis tangine kawanan, merga tangine kawanan dadi kelalen kan ngene nggih. Tiba-tiba cuma berwudu, Allahu Akbar salat di tengah salat baru satu rakaat astagfirullahalazim. Belum mandi sebagai misal nggih, kita gambarkan seperti itu. Belum mandi, dia gugurkan, terpaksa mandi dulu. Sudah mandi, suci, ternyata sudah Masya Allah lewat waktu subuhnya. Sholat subuh enggak? Sholat subuh. Dia sholat di waktu itu. Sholat di waktu itu. Paham nih? Eh? Nah ini gambaran yang seperti ini. Lama kama syirul muslimin rahimani orang mulai. ini perkara hadas. Kenapa? Hadisnya tadi. Layak yakbulullahu sholata bi ghairi tuhur. Atau innallaha la anallah innallah layak palu solata layak palu solata ahadikum ida ahdasa hatta yatawaddo Allah tidaklah menerima salah seorang di antara kalian kalau terkena hadas. Sehingga dia berwudu. Konteks hadis ini dalam hadas kecil namun hukumnya umum termasuk juga hadas besar. Nih, itu tadi. Dipahami ini, nggih? Yang keempat, keadaan keempat. Kalau orang tersebut ingat ternyata dia hadasnya setelah selesai sholat sudah selesai sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai dikir tiba-tiba metung langgar kemutan, metu masjid kemutan. Loh. Saya tadi belum butuh apa ya? Hadas kecil misalnya. Atau saya tadi ternyata belum mandi. Namun pun rampung so, sholat. Sholatnya sah nawatan. Loh sudah selesai sholat. Salatnya sah apa enggak? Tetap tidak sah. Kenapa? Karena dia belum toharo. Eh, belum toha Toharo. Paham lagi ini? Nah, ternyata demikian. Dalilnya mana? Ya hadis ini. La yakbalullahu sholata ahadikum Iza ahdasa hatta yatawaddo. Nah, Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian kalau dia terkena hadas sampai dengan berwudu. Nah, berwudu. Nah, ini tadi. Sehingga di sini barakallahu fikum faedah dari hadis ini enam <clears throat> adalah annal hadasa naqidun lil wudu wa mubtilun lis salat wa in kana fiha. Bahwasanya hadas adalah termasuk pembatal wudu dan juga menjadikan tidak sahnya sholat walaupun sudah dikerjakan. Kalau dikerjakan tanpa tanpa suci bersuci apakah wudhu ataukah tadi mandi tanpa berwudhu maka di sini dia tidak sah sholatnya. Maka di sini Hal hadis yadullu ala anna taharata syartun li sihhatis shalah. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya bersuci merupakan syarat sahnya sholat. Nah ini kedudukan wudhu, faedahnya merupakan syarat sahnya sholat. Nah, dan barakallahu fikum. Wa'ad wal muradu bi'adamil qabul huna. Dan yang dimaui oleh Nabi tidak diterima oleh Allah di sini adalah ada sihati sholat wa adamu ijza'iha yaitu tidak sah solatnya seorang tersebut dan tidak diberi pahala. Nah, tidak sah dan tidak diberi pahala. Wong boten sah. Malah tadi kalau dia sengaja melakukan solat tanpa toharoh terancam dengan kekufuran. Kalau sengaja. Kalau tidak tahulah dimaafkan. Namun solatnya sah apa tidak? Tidak sah. Nah, tidak? Tidak sah. Kalau seandainya Lupa. Ini tadi ya. Sebenarnya cabang dari yang keempat. Namun ini kita bisa gambarkan cabang kelima. Orang tersebut sudah sholat, malam tiba-tiba ada yang ingatkan. Loh, jenengan kan terkena hadas belum bersuci. Apa ya? Maka bagaimana? Siapa tidak? Ternyata demuntakannya jam 11 siang. Misalnya ya. Bagaimana ini? Dia mandi dan sholat lagi sholat subuh di ketika itu selama bukan waktu yang terlarang. Okay. Eh? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lainnya man nasiya anis solatin aw nama anha fa salatuhu hina dzakaraha. Orang yang terlupakan dari solat atau dia itu barakallahu fikum dia tertidur. Maka solatnya ketika ingat. Nah, tadi tadi syaratnya terpenuhnya ketika ingat. Diperselisihkan kalau sudah lewat sehari dua hari. Ya, kalau lewat sehari dua, dua hari maka di sini diperselisihkan sholat lagi atau tidak. Namun kalau masih dekat seperti ini, dekat rangkaiannya maka dia sholat lagi. Wallahu taala alamu biswab. Ini hadis yang kedua. Tinggal pembahasan berikutnya mengenai hal-hal yang diwajibkan ketika wudhu. Hal-hal yang diwajibkan ketika wudhu, insya Allah. Jadi hari ini kita memahami tentang hadas dan kedudukan wudu dalam sholat. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya tentang hal-hal yang diwajibkan dalam berwudu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberi kekuatan untuk melakukan amalan soleh yang senantiasa ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.